wa qala hafidhahullahu ta'ala فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة فكذلك مطلوب منه طهارة البدن والثوب والبقعة من النجاسة قال تعالى وثيابك فطهر سورة المدثر وعمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرعة بغسل دم الحيض من ثوبها برغاته حفظه الله تعالى فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرا من الحدث إذا أراد الصلاة Sebagaimana seseorang itu dituntut, seorang muslim itu dituntut ayakuna tahiran agar dia senantiasa suci minal hadas dari hadas idza arada salah apabila dia menginginkan salat فكذلك مطلوب minhu taharatul badani dan juga dituntut baginya untuk suci dari badan wasaub dan bajunya wal buk'ah buk'ah yaitu tempat minan najasah dari sesuatu yang najis Qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa fatahhir dan pakaianmu maka sucikanlah ia. Wa amara an sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mar'ata Nabi memerintahkan perempuan bi ghusli damil haid min untuk mencuci darah haid dari bajunya. Syekh Saleh Fauzan taala menyebutkan ketika seseorang itu dituntut diperintahkan untuk bersuci dari hadas baik hadas asghar ataupun hadas akbar hadas Asgor, hadas asghar yang mewajibkan baginya untuk berwudu. Hadas akbar yang mewajibkan baginya untuk mandi janabah. Ketika seseorang dituntut untuk bersuci dari hadas Asgor wa akbar dan juga seseorang dituntut untuk sucinya dari badannya, wasau dan juga bajunya, wal buqah dan juga tempat dari sesuatu yang najis. Nah. Karena yang merupakan syarat sahnya solat bukan hanya suci dari hadas kecil dan hadas besar saja, akan tetapi bahwa syarat sahnya sholat pula suci dari tempat. Bajunya suci dari sesuatu yang najis. Badannya suci dari sesuatu yang najis. Tempatnya juga suci dari sesuatu yang yang najis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa fatahhir dan pakaianmu maka sucikanlah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan perempuan untuk mencuci darah haid yang terkena bajunya. yaitu dari hadis Asma binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ini kepada Asma yang bajunya terkena oleh darah haid Nabi mengatakan tahubbuhu ثم تقرصه بالماء ثم thumma ثم تصلي فيه Nabi mengatakan kepada Asma binti Abi Bakar siddiq radhiyallahu taala anhu yaitu bajunya yang terkena darah haid Nabi mengatakan tahutuhu ini keriklah bisa dengan batu ataupun bisa dengan alat-alat yang lainnya. Kalau kita dengan sikat sikat baju. Nah. Thumma takrusuhu. Kemudian Nabi SAW mengatakan takrusuhu. Kalau tadi yang pertama tahutuhu. Baju di, digosok. Mau dengan batu, mau dengan sikat baju, boleh. Wa takrusuhu bil ma takrusuhu yaitu di dalik di apa di habis digosok dibersihkan kembali dengan di kucek nah, dengan jari jemari tentunya campur dengan dengan air kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan yang terakhir summa tambahuhu setelah itu siram dengan air siram dengan dengan air summa tusallifi kemudian sholatlah dengan bajunya tadi. Ini ya di dalam mencuci sesuatu yang yang najis. Para ulama menyebutkan bahwa najis itu dibagi menjadi dua, sesuatu yang najis itu dibagi menjadi dua. yaitu an-najasah al-hukmiyah. Apa itu an-najasah al-hukmiyah? An-najasah al-hukmiyah yaitu sesuatu yang suci terkena sesuatu yang najis. Baju terkena air kencing manusia. Baju terkena darah hewan. Bajunya asalnya suci. Terkena dengan sesuatu yang najis. Ini namanya an-najasah al-hukmiyah. Yang kedua an-najasah al-ainiyah. Apa itu an-najasah al-ainiyah? An-najasah al-ainiyah yaitu bahwa objeknya itu sendiri najis. Objeknya itu sendiri najis dan tidak bisa di, dibersihkan. Najis. Nah, seperti kotoran manusia. Kotoran manusia mau disulat seperti apapun tetap najis. Bangkai juga sama ada bangkai ayam. Gimana caranya bangkai ayam ini supaya suci? Tidak bisa. Kenapa? Karena najisnya di sini najis al-ainiyah. Berbeda dengan an-najasah al-hukmiyah. Masih bisa dibersihkan. Tentunya dengan dengan dicuci. Dibersihkan, dicuci. Karena najis yang menempel ke sesuatu yang suci. Berbeda dengan an-najasah al-ainiyah. An-najasah al-ainiyah. وقال حفظه الله تعالى لما كان الأمر كذلك وطلب منا anulqiya ad-daw'a ala hadzal mawdu' Berkata Allah Ta'ala Mengingat pentingnya perkara ini Tutallaba minna anulkiya ala hadal maudu Maka kami menginginkan untuk membahas memaparkan dengan tema ini yaitu tema tata cara membersihkan sesuatu yang najis al hadan maudhu pada perkara ini wa huwa maudhu izalatin najasah aridin li ahammi li ahammi ahkamihi yaitu pembahasan tentang Tata cara menghilangkan sesuatu yang najis. Aridina liahammi ahkamihi. Aridin. Menjelaskan atau memaparkan dikarenakan pentingnya tentang hukum-hukum ini. Hukum tata cara membersihkan sesuatu yang yang najis. Rajaan ayan ta'ifa bidalika man yaqra'uhu min ikhwanina al-muslimin. Dan kami berharap ini bisa bermanfaat bagi mereka yang membacanya dari saudara kami al-muslimin. Nah. Walaqad kana al-fuqaha rahimahumullah yaqiduna li hadzal mawdu' baban khasan bahwa para ulama ahlul fiqih rahimahullahu taala mereka menjelaskan pada perkara ini bab yang khusus. Satu bab yang khusus ditulis oleh para ulama tentang tata cara bagaimana menghilangkan sesuatu yang najis. Yusammunahu baban yusammunahu baba ijalatin najasa yang dinamakan bab izalatin najasah. Bab tata cara menghilangkan sesuatu yang najis, ai tathhiru mawaridin najasah, yaitu membersihkan, mensucikan bagian-bagian yang terkena sesuatu yang najis. allati tadra'u ala mahall tahir min as-siyab wal awani wal furush yaitu sesuatu yang menimpa sesuatu yang suci tertimpa oleh sesuatu yang najis dari baju baju-baju wal awani wadah-wadah wal furush karpet atau perbandani atau kasur ataupun yang lainnya wal baqa'i wa nahwiha dan lantai dan juga yang lainnya dan juga yang lainnya wa qala Allah ta'ala wal aslu alladhi yuzalu bihin najasa huwal ma. Asal dari membersihkan sesuatu yang najis alatnya yaitu dengan dengan air. Fahuwal aslu fi tathhir. Bahwa air merupakan asal dari tata cara mensucikan sesuatu yang najis. لأن Allah وصفه بذلك karena Allah mensifatkannya mensifatkan air dengan bisa membersihkan sesuatu yang najis kama fi qawlihi ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih dan diturunkan dari langit untuk kalian alaikum ma'an air liutahhirakum bih untuk mensucikan bahwa al-asal di dalam mensucikan sesuatu yang najis adalah dengan dengan air dan juga bisa dengan yang lainnya yang insya Allah taala kita akan akan bahas kita akan bahas Qala hafizahullah taala والنجاسة التي تجب إزالتها dan najis-najis yang wajib untuk dibersihkan imma an takuna ala wajhil ard wa mattasala biha min al-hitan wal ahwat wasuhur bahwa cara membersihkan sesuatu yang najis yang pertama disebutkan imma an yakuna imma an ala wajhil ard yaitu najis bisa bersambung dengan permukaan bumi min al-hitan dari dinding-dinding wal ahwat dataran-dataran rendah wasuhur ataupun batu lantai ataupun yang lainnya fahada yakfi fi tathhiriha fi tathhiriha ghuslatun wahidatun tadhhabu bi'ainin najasa dan ini cukup di dalam membersihkannya satu kali cucian yang bisa menghilangkan objek dari najasnya. Ain najasanya bisa bisa hilang. Bima'na annaha tughmaru bil ma'i bisabbihi alayha marratan wahidatan. Maknanya yaitu menuangkan dengan air alaiha bisabbi alaiha tuangkan di atasnya dengan satu kali. Contoh ada sesuatu yang najis menempel di tembok misalkan. Cukup bersihkan dengan air satu kali sampai ain najasanya hilang. Atau najis yang di lantai misalkan. Ini najis-najis yang menempel di permukaan bumi, di lantai, kontak langsung dengan dengan bumi. Tembok kontak langsung dengan dengan bumi. Ataupun di tanah kontak langsung dengan dengan bumi. Cara membersihkannya cukup dibersihkan satu kali sampai hilang ain najasa. Kalau naiknya najasa belum hilang, siram lagi dengan dengan air dua kali atau tiga kali. Li amrihi bi sabbihil ma' ala al arabi alladhi bala fil masjid. Sebagaimana perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk menuangkan air ala al arabi alladhi bala fil masjid untuk membersihkan air kencing arabi Arab Badui yang kencing di di masjid. Yaitu sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa datang seorang Arabi fabala fi ta'ifatil masjid Datang seorang Arab Badui, kemudian dia kencing di masjid. Nah. Kemudian orang-orang ingin mengejarnya. Ditahan oleh Nabi Alaihissalam. Kemudian ketika sudah selesai, Nabi memerintahkan untuk mengambil air kemudian disiramkan air di di atasnya. Nah, Hadis ini ini merupakan dalil menunjukkan bahwa sesuatu yang menempel di bumi itu cukup dituangkan air. Ketika pada zaman Nabi Alaihi Wasallam itu masjidnya masih terbuat dari tanah, sehingga air kencingnya apa sehingga air disiramkan langsung di atasnya karena meresap. Sedangkan apabila di masjid yang di sana keramik lantainya diambil dulu najisnya kemudian setelah itu di, dibersihkan berbeda dengan apabila di tanah akan meresap dan suci kan meresap dan dan suci nah ini merupakan dalil menunjukkan bahwa sesuatu yang najis itu lebih utama dibersihkan dengan dengan air. Nah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Alaihissalam. Arab Badui yang kencing di masjid, kemudian Nabi merintahkan untuk menyiraminya dengan dengan air. Wa kada ida ghumirat bima'il matar wassuyul dan juga apabila najisnya tadi bisa hilang dikarenakan turunnya hujan. Wasuyul air yang mengalir. Nah, banjir lain sebagainya. Faida zalat bisabil ma'alaiha au bima'il matar an-nazil au al-jari 'alaiha kafa bidzalika fi tatriri fi tathhiriha. Apabila najis tadi bisa dengan dituangkan air atau dengan air hujan atau dengan air yang mengalir maka cukup di dalam membersihkannya. Nah, cukup di dalam membersihkannya. Wa qala hafidhahullah taala Wa in kanat an najasa ala ghairil ard wa ma biha. Yang kedua, yaitu apabila sesuatu yang najis bukan menempel di bumi dan juga bersambung dengan bumi, tidak menempel. Contohnya najis yang terkena baju kita atau najis yang terkena di wadah-wadah kita. Piring, nampan, atau yang, yang atau yang lainnya Sini sebutkan oleh Syekh Saleh Hafidahullah taala, Fa'inkanat min kalbin au khinzir wa ma tawallada minhuma fatathiruha bisabi ghasalat apabila sesuatu yang najis dari minkal dari anjing au khinzir atau dari babi Wa matawallada minhuma apa-apa yang terlahir dari kedua-duanya fatathiruha bisabi ghusalat Maka cara mensucikannya dengan tujuh kali cucian. Tujuh kali cucian. nabi turab Salah satunya dengan dengan tanah. Bi'ayyuj'al at-turab ma ihda ghusalat itu menjadikan tanah dengan ihda ghasalat dengan air untuk membersihkan al ina ataupun yang yang lainnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi mengatakan tuhuru inai ahadikum idza walaghal qalb idza walagha al qalb ay yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bi turab hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Nabi mengatakan dibersihkannya wadah-wadah kalian apabila dijilati oleh anjing untuk membersihkannya dengan tujuh kali cucian. Salah satunya dengan dicampur dengan dengan tanah. Hadis ini menunjukkan bahwa cara membersihkan sesuatu yang najis yaitu wadah yang terkena jilatan anjing. Maka cara membersihkannya sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam harus tujuh kali. Karena Nabi alaihi wasallam mengatakan ayat sab'a marrat. Harus tujuh kali. Dan dicampur dengan dengan tanah. Karena para ulama menyebutkan bejana yang dijilat oleh anjing itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan dengan tanah. Sehingga selain dari tanah pakai sabun pakai rinso atau lain sebagainya, para ulama menyebutkan maka tidak bisa untuk membersihkannya. Karena syariat telah menetapkan tata cara membersihkan yang terkena oleh jilatan anjing dengan dengan tanah. Dengan dengan tanah. Bukan dengan yang lainnya. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi alaihi wasalam. Dan ini yang disebut dengan najis mughallabah. Apa itu najasa mughallabah? Ini cara membersihkannya itu harus lebih dari satu kali. Tujuh kali. Mughallabah. Nah, berbeda dengan sesuatu yang najis terkena pakaian. Dibersihkan sekali, yang jelas hilang najisnya sudah selesai. Sedangkan najis yang di sana najis mughallaba, jilatan anjing, maka harus dibersihkan tujuh kali. Ini menunjukkan bahwa jilatan anjing itu najis. Jilatan anjing itu najis. Sehingga wadah-wadah yang dijilat oleh anjing jangan dibuang. Tapi dibersihkan. Di, dibersihkan sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dan para ulama menyebutkan bahwa jilatan ini hanya jilatan anjing saja. Sedangkan dari selain dari jilatan anjing itu tidak najis. Contohnya jilatan kucing. Kadang kucing suka minum di di gelas ataupun makan di piring, dijilat-jilat, itu tidak najis. Itu tidak tidak najis. karena tidak ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa selain dari jilatan anjing itu najis. Nah, yang jelas yang najis hanya jilatan anjing saja. Sedangkan selain dari jilatan anjing itu tidak najis. Nah. <clears throat> Fa in kanat najasatu ghairu kalb ghairu kalbin aw khinzir kal baul wal ghaid Yang atas belum kita baca. Idza walaqa qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Ulahunna bit turab. Rawahu Muslim wa ghairuh. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan apabila anjing menjilati wadah-wadah kalian, maka cucilah tujuh kali. Nabi turab Secara sunnah dengan dengan turab. Saya katakan cuma jilatan anjing. Kalau anjingnya cuma nendang-nendang atau uh, menggeser-geser lain sebagainya tanpa menjilat, maka tidak perlu dibersihkan tujuh kali bersihkan satu kali untuk membersihkan eh, kotorannya. qatarannya Qala hafidhahullah ta'ala wa dal hukmu 'am fil ina wa ghairihi katiyab wal furush. Dan ini hukumnya 'am umum fil ina pada wadah wa ghairi dan juga yang lainnya kasiyab wal furush seperti asyab wal furush baju dan juga karpet-karpet atau permadani, permadani. Wa in kanat najasa ghair kalbin aw khinzir kal wal ghaith wad dam wa nahwiha fa innaha tughsal bil ma' ma'al farqi wal 'asr hatta tazula فلا yabqa laha 'ain wala lawn Dikatakan oleh Allah Ta'ala, apabila najis itu selain dari najis anjing dan juga babi, kalbaul seperti najisnya albaul, najisnya air kencing, wal ghaid, wal ghaid dan juga kotoran, wadam dan juga darah, wanahwiha dan juga yang lainnya fa innaha tughsal bil ma ma'al farqi wal asri bahwa cara membersihkan najisnya disucikan dibasuh dicuci dengan air ma'al farqi dengan dikerik atau digosok dengan sikat wal asri dengan diperas hatta tazula sampai hilang fala yabqa laha ain wala baul fala yabghalaha ain wala baul sampai tidak tersisa ainnya objeknya wala laun dan juga warnanya ini apabila mengenai sesuatu yang najis nah, sehingga kita harus mengetahui apakah yang terkena ke tubuh kita ini atau baju kita ini najis atau tidak. Maka apabila najis dibersihkan. Kalau tidak najis boleh dibersihkan akan tetapi kita jaga tidak berkeyakinan bahwa itu adalah najis. Nah, contohnya sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi alaihi salatu wasallam baju yang terkena air mani oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dibersihkan dengan dikerik. Kemudian ketika Nabi alaihi wasallam salat masih terlihat tersisa dari bekas kerikannya tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa di dalam membersihkannya bukan untuk membersihkan sesuatu yang najis, tapi mimbab an-nadhafah untuk menjaga kebersihan. Nah, Contohnya apabila ada eh, sesuatu yang kotor, kita bersihkan bukan untuk najis, tapi untuk mimbab nadhafah. Mimbab nadhafah. Nah. Baik. Dan juga yang berkaitan tentang sesuatu yang najis ataupun sesuatu yang tidak najis, kita lihat apakah itu najis ataupun tidak. Yang sebagaimana yang di sini sebutkan yang ma'ruf kalbaul baul wal ghaid wad dam. Nah, al baul air kencing itu jelas najis. Wal ghaid itu juga jelas najis. Wad dam dam di sini khilaf di antara para ulama najis ataupun tidak. Para ulama mengatakan kalau sedikit hada ma'fu, kalau besar kalau banyak ada yang mengatakan itu najis. Nah, sehingga untuk keluar dari khilaf kita bersihkan. Kita bersihkan najisnya tadi wallahu taala alam. Baik, kita teruskan lagi insyaallah taala pembahasan kita pada pertemuan berikutnya. نقتفي له سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب اليه والحمد لله رب العالمين السلام